طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين <clears throat> نبينا محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita masuk pada bab dalam kitab Tauhid باب من أضاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله Bab Barang siapa yang mentaati ulama Atau mentaati umara' dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah maka dia telah menjadikan mereka sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab ini disebutkan oleh al-musannif rahimahullah taala termasuk di antara perkara-perkara yang membatalkan tauhid. Ya. Membatalkan tauhid karena apa? Ah, menjadikannya sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala berarti ini adalah kesyirikan. Ini mentaati ulama dan umara dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah maka ini adalah apa menjadikan sebagai Rob. sehingga pada siapa menjadikan selain Allah Taala sebagai Rob maka dia telah berbuat kesyirikan <clears throat> yang mana misalnya Ibrahim Allah taala eh, sebagaimana bab-bab sebelumnya ya, yang disebutkan dalam kitab ini Al-Musannif menjelaskan di dalam kitab ini ya yakni menjelaskan apa itu tauhid, apa makna tauhid dan di dalam kitab ini Musannif menyebutkan lawazim keharusan dari tauhid apa yang harus diamalkan tatkala seseorang mengaku sebagai ahli tauhid dan di sini Musannif rahimahullah taala menyebutkan atau menjelaskan sebagian dari perkara-perkara yang membatalkan tauhid. Ya. Maka maklum bahwa masalah tahlil wa tahrim itu adalah hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang ditaati dalam penghalalan dan pengharaman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditaati dalam hal penghalalan dan pengharaman karena Rasulullah itu adalah Rasul apa yang diharamkan oleh Rasul itu adalah diharamkan juga oleh Allah dan apa yang dihalalkan oleh Rasul itu adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul itu adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal risalah, dalam hal tahlil wa tahrim. Ya, sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an karena tahlil wa tahrim itu adalah hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh kita jadikan seseorang atau manusia dalam hal penghalalan dan pengharaman. Karena siapa yang menjadikan manusia sebagai panutan dalam hal penghalalan dan pengharaman, maka dia telah menjadikannya sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sana ada tafsil yang bagus yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di dalam hal masalah ini. Ya, kapan seseorang telah berbuat kesyirikan tatkala mengikuti ulama wal umara yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kapan seorang itu dia telah kafir dan telah menjadikan manusia sebagai Rob. Ada tiga macam. Ada tiga jenis orang yang mengikuti ulama wal umara dalam hal tahlil wa tahrim yang pertama, ya, yang pertama adalah orang yang mengikuti ulama malumara dalam hal tahlil wa tahrim dalam keadaan ridha terhadap pendapat mereka dan mendahulukan pendapat mereka tentunya dalam keadaan tahu apa yang hak apa yang benar baik itu dalam masalah akadiyah atau masalah amaliyah. Ya. Misalnya tahu bahasanya membangun di atas kubur itu haram. tapi eh, kenapa dia kok membangun? Padahal tahu. Karena kan mengikuti pendapatnya, pendapat ulamanya. Mengikuti pendapat ulamanya. Padahal tahu nggak boleh bangun di atas kubur. <clears throat> ya. Tahu dalam keadaan apa? Ridha terhadap pendapat ulamanya. Dan dia mengikuti ulamanya. Mendahulukan pendapatan pendapat tersebut daripada hukum Allah Subhanahu wa taala yang dia telah ketahui ridha terhadap hukum yang ditetapkan oleh ulamanya dan membenci terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa membangun di atas kubur itu tidak boleh. Tapi dia tidak senang dengan hukum ini. Dan dia ridha dengan hukum yang ditetapkan oleh ulamanya atau umaroknya. Maka yang demikian ini adalah apa? Kafir adalah kafir. Karena apa? Karena dia telah membenci apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membenci hukum yang telah dia ketahui, yang telah jelas bagi dia dalil dan tidak memiliki syubhat. Sudah tahu akan tetapi membenci hukum Allah Subhanahu wa taala dan lebih rela, lebih senang dan lebih mendahulukan hukum yang telah ditetapkan oleh ulamanya. Maka ini adalah apa? Kafir. Hmm. Maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah uh, kita tidak mengetahui orang itu apakah seperti ini keadaannya, apakah dia memang ridha terhadap pendapat ulamanya dan benci terhadap hukum Allah Ya kita tidak tahu akan tetapi barang siapa yang seperti ini jenisnya. Ya dalam keadaan kita tidak tahu ya apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Sehingga kita ya, sulit untuk menunjuk kamu kafir. Ya, kita nggak ngerti apakah dia tahu hukum Allah ataukah tidak. Dan kita tidak ngerti apakah dia ridha terhadap hukum ulama dan benci terhadap hukumnya Allah ataukah tidak. Kita tidak tahu. Akan tetapi ini adalah rincian yang seperti ini, barang siapa yang seperti ini keadaannya, maka dia telah kafir. Karena hukum membenci syariat Allah Subhanahu wa taala adalah keka, kekafiran. Ini sebagai koreksi. Maksudnya sebagai koreksi bagi masing-masing pribadi. Barang siapa yang dia seperti ini keadaannya maka membahayakan keadaannya membahayakan. Bisa terjatuh ke dalam kekafiran. Ya dalam hal apa saja. Ya, bukan cuma masalah itu, dalam hal apa saja, dalam hal muamalan, muamalah. Ya, tatkala seseorang mengerti mengerti suatu hukum akan tetapi dia meninggalkan hukum tersebut dan dia lebih cinta ridha terhadap apa yang telah ditetapkan oleh ulama'nya, umaroknya, dan dia membenci hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seperti ini hukumnya adalah kafir. Ya, dan akan terhapus seluruh amalnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah mengikuti ulama atau umara dalam masalah tahrim atau tahlil. Dalam keadaan ridha terhadap hukum Allah. Tapi yang diikuti siapa? Ulamanya, alimnya. Ya. Tahu kalau alimnya salah, umar amirnya salah, tapi dia ikuti. Ya. Bukan membenci hukum Allah, tapi dia ridha terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Akan tetapi dia mengikuti pendapatnya umara atau ulama tersebut dikarenakan hawa nafsu. Dikarenakan hawa nafsu. Ya. Karena kepentingan. Ya, sudah tahu membangun di atas kubur itu haram. Ya. Haram. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bina'i al-kufur wa an yujassas wa ayuk ada alaiha. Rasulullah melarang untuk membangun di atas kubur dan untuk mewarnainya dan duduk di atasnya. Tahu. Akan tapi kenapa kok membangun? Karena hawa nafsu. Dia ridha dalam keadaan ridha terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi hawa nafsu. Ya. Takut dimarahi oleh orang lain. Kalau tidak dibangun nanti takut dimarahi oleh orang banyak. Takut terhadap masyarakatnya. Takut dibenci, takut dikucilkan. Ya, dan juga dalam perkara apa saja. <clears throat> orang yang mengetahui hukum tapi dia melakukan dalam keadaan melakukannya mengikuti hawa nafsu. Ya. Tahu tahlilan itu bid'ah. Tapi kok ikut? Karena mengikuti hawa nafsu. Dia tidak membenci apa yang telah diharamkan oleh Allah. Allah Ta'ala mengharamkan bid'ah. Tahu. Ridha. Pastinya Allah Ta'ala mengharamkan bid'ah. Tapi kok dia lakukan? Karena mengikuti hawa nafsu. Karena takut dicaci, takut dikucilkan, takut dicelah oleh orang. Tahu bahwa memperingati Maulid Nabi itu adalah bid'ah, dolalah sesat. Tapi kok ikut? Kenapa? Kok ikut? Karena mengikuti pendapatnya ulamanya. Tahu bahasnya ulamanya itu salah dalam perkara ini. Dan dia ridha tentang eh, terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa bid'ah itu sesat. Dan dia yakin bahwasanya dirinya melakukan kesesatan. Tapi karena hawa nafsu. Kalau kita tidak ikut e, merayakan tidak sama dengan orang banyak, maka kita akan dijauhi. Atau karena kepentingan, karena dia ingin mencalonkan diri sebagai lurah atau kepala daerah kalau nggak ikut acara seperti itu nanti tidak dipilih sebagai e, kepala daerah ini namanya apa hawa nafsu yang kafir tidak hukumnya adalah fasik hukumnya adalah fasik dan dia telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa kok nggak dikafirkan? Tidak dikafirkan. Kalau dikafirkan berarti kita mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak boleh. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar hukumnya masih mukmin, hukumnya masih muslim. Ya, tapi melakukan dosa besar dan dengan itu keimanannya menjadi turun, berkurang keimanannya, tapi tidak hilang. Ya, maknanya kalau hilang kan kafir. Tapi kalau berkurang yaitu masih muslim. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah mengikuti ulama atau umara dalam keadaan jahil dan menduga menganggap bahwa pendapatnya ulamanya itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seperti ini banyak. Mayoritasnya seperti ini. Iya. Banyak orang melakukan bid'ah Apakah mereka meyakini kalau itu kalau mereka melakukan kemaksiatan? Tidak. Mereka meyakini bahwa apa yang diamalkan ini adalah amal soleh, amal taah, ketaatan kepada Allah. Dari mana tahu kalau itu taah? Iya, karena telah difatwakan oleh alim fulan, telah dinasihatkan, kita dinasihati untuk melakukan amalan ini, sehingga kita mengikutinya, dan kita apa menganggap bahwa ini adalah amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, maknanya apa? Maknanya tidak jelas bagi dia al-haq. Belum jelas bagi dia kebenaran. Ya. Maka apa hukumnya? Hukum orang yang jahil kemudian dia melakukan perbuatan dosa dikarenakan mengikuti ulamanya atau umaroknya, apakah hukumnya dia telah menjadikan ulama dan umarok itu sebagai rob? Tidak. Yang menjadikan ulama atau umarok sebagai rob itu yang pertama tadi. Macam yang pertama, yaitu yang mengetahui hukum Allah. Tapi dia mengikuti ulamanya, mengikuti umaroknya dalam keadaan ridha terhadap hukum umarok ulama' dan membenci hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya adalah kekafiran, maka dia telah menjadikan ulama atau umara sebagai rob. Sebagai rob Tuhan, rob selain Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ketiga adalah orang yang jahil dan dia menduga apa yang difatwakan oleh ulama atau umaroknya dalam hal tahrim wa tahlil. Ya, tahrim itu Eh, tahrim itu bukan maksudnya bukan hanya makanan saja haram, tidak. Maksudnya tahrim itu adalah larangan-larangan. Ya. Dan tahlil itu adalah pembolehan-pembolehan. Bukan penghalalan, menghalalkan makanan, mengharamkan minuman. Tidak, maksudnya adalah penghalalan adalah pembolehan-pembolehan, yaitu meyakini sebagai syariat, ibadah. Dan tahrim yaitu pelarangan-pelarangan Hmm. Yang ketiga yaitu orang yang jahil maka ini dirinci oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama yaitu orang yang jahil yang memungkinkan dia untuk menelusuri kebenaran. Memungkinkan bagi dia untuk bertanya, memungkinkan bagi dia untuk belajar, akan tetapi dia malas, dia bermudah-mudahan, dia tidak ada kemauan yang serius untuk mencari kebenaran tersebut, maka dengan itu dia berdosa. Yaitu berdosa dari sisi apa? Yaitu dari sisi kemalasannya. Tidak ada keseriusan untuk mencari kebenaran, maka dia berdosa. Tapi apakah menjadikan ulama wal umar sebagai orang enggak. Ya. Tapi berdosa karena apa? Karena dia tidak mau mencari kebenaran. Padahal memungkinkan untuk mendatangi e, majelis ilmu, untuk bertanya kepada ulil ilmi, tapi tidak mau. Ya. Adapun rincian yang kedua yaitu jahil tetapi tidak ada kemungkinan bagi dia untuk belajar karena tidak ada ulama atau doa yang ditanya yang tidak memungkinkan bagi dia untuk bertanya-tanya kepada siapa ya, ya sehingga dia mengikuti pendapatnya Amir atau ulama dalam tahlil wa tahrim atas dasar taklid dan menduga bahwa apa yang dihalalkan oleh amir atau ulama itulah hukum Allah, itulah kebenaran. Dia duga seperti itu. Maka yang demikian ini ma'zur, diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. <clears throat> karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya inna man uftiya bi ghairi ilmin fa inna ismuhu ala man aftahu. Sesungguhnya orang yang diberi fatwa tanpa adanya ilmu, maka sesungguhnya dosa itu bagi orang yang berfatwa. Ya ditanggung oleh orang yang berfatwa. Jelas ya tentang rincian hukumnya ada tiga tadi. Kemudian kita masuk pada dalil adillah. Qala Ibnu Abbas adillah yang menunjukkan wajibnya untuk kembali kepada hukum Allah dan meninggalkan pendapat-pendapat ulama umara yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita mentaati ulama wal umara itu bukan ketaatan secara tersendiri. Ya. Tapi ketaatan kepada mereka adalah ketaatan sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan sesuai dengan ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah Taala mengatakan, Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulul amri yaitu ulama wal umara di antara kalian. Jadi taat kepada Allah di situ disebutkan ati'u, Allah. Ini menunjukkan taat mustaqillah, taat tersendiri. Ya, yaitu kita mentaati Allah Subhanahu wa taala yaitu ketaatan kepada Allah taala yaitu secara mutlak tersendiri. Dan ketaatan kepada Rasulullah disebutkan ati'u juga. Ati'u Allah wa ati'u. Diulang lagi. Wa ati'u Rasulah. Ini ketaatan tersendiri pula. Secara mutlak. Adapun ketaatan kepada umara wal ulama tidak secara mutlak karena tidak disebutkan ati'u. Tidak diulang lagi. Ati'u Allah. Ati'u wa ati'u Rasulah. Kemudian apa? Ati'u ulil amri. Tidak. Langsung. Wa ulil amri minkum. Tidak disebutkan ati'u. Ini menunjukkan apa? menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amr yaitu ulama wal umara itu menyesuaikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga tatkala mereka memerintahkan kepada mungkar maka tidak boleh mentaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq, pada ar-rabb. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas samai. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Hmm. hampir-hampir jatuh pada kalian hijaratun batu-batu minas sama dari langit hampir batu-batu itu dijatuhkan dari langit kenapa aku lu karena aku telah berkata kepada kalian kalau Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Kemudian kalian ingkari dengan Qala Abu Bakar wa Umar. Dengan kalian katakan, tapi Abu Bakar wa Umar telah berkata. Demikian. Ya, Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kita tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang terbaik manusia terbaik setelah para ambia. Ya. Ya, sahabat para rasul semuanya siapa yang terbaik yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq itu adalah manusia terbaik setelah para rasul. Ya, mengalahkan sahabat-sahabat rasul, para rasul yang lainnya. Setelah itu adalah Umar kalau kita tahu kedudukan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu kedudukannya akan tetapi tidak bisa ya tidak bisa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilawan dengan pendapatnya Abu Bakar wa, wa Umar. Kalau begitu keadaannya Abu Bakar wa Umar saja tidak bisa perkataannya itu dijadikan sebagai Eh, penolakan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi perkataan atau pendapat selain dari Abu Bakar wa Umar yang jelas-jelas lebih rendah kedudukannya daripada beliau radhiyallahu anhuma. Sehingga dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu hampir kalian dihujani batu dari langit. Aku mengatakan kalau Rasulullah Rasul mengatakan demikian, kemudian kalian kata tidak. Abu Bakar dan Umar telah berkata demikian. Ya, di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. <clears throat> Asar ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini dalam masalah ihram. Ihram untuk melakukan umrah pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ya, apakah boleh ihram 10, pada 10 hari dari bulan Dhul Hijjah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membolehkan ya membolehkan untuk ihram pada 10 hari dari bulan Dhul Hijjah. <clears throat> Dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian tatkala Rasul eh, tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk ihram umrah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Lalu kemudian manusia mengatakan tapi Abu Bakar dan Umar tidak membolehkan. Nah, maka Ibnu Abbas pun marah. Aku mengatakan kepada kalian kalau Rasulullah tapi kalian mengatakan tidak boleh karena perkataan Abu Bakar dan Umar tidak boleh. Ya, maka berkatalah beliau radhiyallahu anhuma yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama hampir-hampir kalian dihujani dengan batu dari langit aku telah mengatakan kepada kalian sabda Rasulullah kemudian kalian mengatakan tidak boleh karena tidak dibolehkan oleh Abu Bakar wa, wa Umar. Ya. <clears throat> Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga para, para ulama rahimahumullah Al-Imam al syafii Al-Imam Malik. Ya, telah berkata dengan perkataan yang semisal itu yang menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya sahih. Dan dilarang untuk mengikuti pendapat-pendapat apabila bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Imam asy syafii ini sebagai cambukan bagi mereka yang taklid kepada Imam Syafi'i. Karena mereka kalau dikatakan ini tidak boleh. Loh, Imam Syafi'i telah mengatakan demikian siapa yang lebih pintar apakah kamu atau ke Imam Syafi'i. Itu, Pakai perasaan, hawa nafsu. Padahal kita mengatakan yang demikian ini tidak boleh bukan dengan logika tapi dengan dalil, dengan hadis. Ya, dengan dalil. Tapi kemudian dijawab kamu lebih pintar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengatakan ajma'al ulama para ulama telah bersepakat ijma' ya ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah ya, telah Bersepakat para ulama bahwa barang siapa yang jelas bagi dia sunnahnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnahnya Rasulullah dikarenakan pendapat siapapun. Ya, termasuk pendapat beliau rahimahullah dan juga ulama-ulama Ya, kalau sudah jelas dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah demikian dan demikian, maka tidak boleh bagi siapapun meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan tidak sesuai atau bertentangan dengan pendapatnya siapapun dari ulama. Ini Imam Syafi'i mengatakan apa? Ijma. Ya, ijma tidak ada khilaf. Imam Syafi'i menukilkan ijma tidak ada khilaf. Ya. Katakanlah kalau Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan e, ada bid'ah mahmudah dan ada bid'ah madzmumah. Ya. Ya, yang mengatakan yang membagi-bagi bid'ah ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah dolalah. Apa adanya? Ya, perkataan Imam Syafi'i ada bid'ah Eh, ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Mahmudah ya hasanah. Mahmudah artinya terpuji. Mahmudah, eh, mahmudah terpuji, mazmumah tercela. Itu yang dolalah. Mazmumah itu yang dolalah. Ya. Katakanlah Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ya, akan tetapi apakah pendapat ini eh, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar bertentangan apa enggak? Ya, kullu bid'atin dolalah setiap yang bid'ah itu sesat dan sesat itu di neraka terus kemudian kok dibagi ada mahmudah ada madmumah berarti bertentangan apa enggak? bertentangan berarti mana yang diambil? hadis atau pendapatnya imam hadis yang di, diambil walaupun Ya, para ulama menjelaskan maksudnya Imam Syafi'i bid'ah eh, mahmudah, bid'ah mazmumah. Ya. Dijelaskan maksud dari Imam Syafi'i, maksud Imam Syafi'i itu tidak bertentangan dengan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tidak bertentangan dengan itu. Karena bid'ah mahmudah yang dimaksudkan Imam Syafi'i itu adalah bid'ah duniawiyah, Bid'ah dalam perkara duniawiyah yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ya tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau bid'ah duniawiyah ya, tidak ada masalah. Iya. Ya. Dahulu tidak ada pesawat, kemudian ada pesawat. Ini bid'ah mah, eh, duniawiyah. Dahulu orang haji itu pakai onta, tapi sekarang pakai bis yang satu daratan pakai bis, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai kapal. Ini adalah bid'ah duniawi Ya ya ini mahmudah, ya jelas mahmudah. Ya, terpuji bid'ahnya seperti ini. Yang dimaksud Imam Syafi'i itu bukan bid'ah mahmudah itu bid'ah dalam ibadah yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah bukan itu. Maksudnya adalah apa? bid'ah duniawi yaitu mahmudah. Adapun bid'ah yang dalam perkara agama itu masuk dalam bid'ah matmumah menurut pengertiannya Imam Syafi'i. Maka pengertiannya imam itu kita kembalikan kepada maksud dari imam tersebut, tidak kemudian dipahami sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Oh, berarti kan ada bid'ah hasanah. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada yang mahmudah, berarti hasanah. Ya. Kalaupun misalnya demikian, tapi nggak demikian yang dimaksud Imam Syafi'i, tapi bertentangan nggak dengan dalil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kan bertentangan. Mana yang diambil kalau bertentangan? Apakah kita mengambil pendapatnya imam dan meninggalkan hadis Rasulullah ataukah kita mengambil hadis Rasulullah dan meninggalkan pendapatnya imam? Tentunya kita mengambil hadis Rasulullah dan meninggalkan pendapatnya imam sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i di sini fil ijma. Ya, apabila telah jelas sunnah Rasulullah maka tidak boleh dia tinggalkan karena pendapat siapapun dari ulama. Kemudian qala al-Imam Malik rahimahullah. Berkata al-Imam Malik, "Ma minna illa radun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabri." Tidak ada di antara kita kecuali dia itu diterima dan ditolak pendapatnya. Kecuali penghuni kuburan ini. Beliau mengisyaratkan kepada kuburnya Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ya, kalau pendapatnya Rasulullah maka diterima secara mutlak. Tapi kalau pendapat selain dari Rasulullah maka bisa diterima dan bisa ditolak sesuai dengan e, dalil ya. tergantung dalilnya kalau sesuai dengan dalil diterima kalau tidak sesuai dengan dalil maka ditolak Masyarakat hmm. muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan nazartu fil mushafi fawajadtu ta'atar rasuli fi salasin wa salatina maudu'an. Ya, aku telah mendapati kewajiban taat kepada Rasul itu ada 33 tempat. Ya. Ada 33 tempat. Yes. Sehingga beliau membaca fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya, nanti akan kita baca asarnya. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, "Idza jaa al-haditsu an Rasulillah faal al-aini wal ras faal al-ra'si wal-aini. إذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال ya kata beliau apabila datang hadis dari Rasulullah yaitu yang sahih maka aku terima dengan kepala dan mataku yaitu aku terima secara penuh sepenuhnya. Alal ain waras. Ya, ini adalah ungkapan orang Arab. Ya, kalau menerima secara penuh itu alal ain waras. Ya, tidak ada bimbang, tidak ada keraguan sama sekali langsung diterima. Alal ain waras. Apabila datang pendapat dari sahabat maka fa'alal ain waras maka aku terima dengan kepala dan mataku Wa idza jaa'a 'anil tabi'i apabila perkataan itu datangnya dari tabi'in maka nahnu rijal wa hum rijal. Ya. Kita ini adalah uh, manusia orang biasa, mereka juga orang biasa. Ya, tidak ada istimewanya. Tapi ya, harus dipahami perkataan Abu Hanifah yang demikian ini karena apa? Karena beliau itu tabi'ut tabi'i. Ya, beliau mengatakan seperti ini, kalau dari tabi'in maka mereka adalah manusia biasa, orang biasa, kita juga orang biasa, sama-sama. Ya, maksudnya kalau sesuai dengan dalil kita terima, kalau tidak sesuai dengan dalil ya kita tolak. Ya. Beliau mengatakan ini ya karena pada zaman beliau, zaman masih zamannya zaman salah. Ya, kalau kita mengatakan tabi itu rijal, kemudian kita ini yang hidup sekarang ini juga rijal, yang nggak boleh. Ya, karena apa? Karena ya, kadar kita itu seberapa. Ya. Kalau kadarnya Imam Abu Hanifah ya memang masanya masih salah. Mengatakan tabi itu rijal, kita juga rijal. Ya. Mas, tapi maksudnya apa? Maksudnya Kalau yang kalau perkataan itu datangnya dari tabi'i, yaitu nah hanya perkataan mereka, bukan dalil, bukan hadis, maka ini masih butuh dipertimbangkan. Kalau benar sesuai dengan hadis, maka kita terima. Kalau bertentangan dengan dalil, maka kita tolak. Tidak bisa kita terima. <clears throat> Qala berkata Imam Abu Hanifah, "Idza qultu kaulan?" wa kitabullah yukhalifu fatruku qawli li kitabillahi ta'ala. Apabila aku berkata suatu pendapat dan kitabullah menyelisih pendapatku, fatruku qawli, maka tinggalkanlah pendapatku ini li kitabillah dikarenakan kitabullah. Dikarenakan wajib mengikuti kitabullah. Demikian. Ya, jadi tidak boleh fanatik terhadap siapapun, ya, terhadap Imam Syafi'i tidak boleh fanatik taasub terhadap Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tidak boleh. Ya, taasub mazhab itu tercela. Karena memang para ulama ya tidak para ulama yang memiliki mazhab sendiri nggak menyuruh untuk taklid terhadap mazhabnya. Tetapi menyuruh untuk mengikuti dalil Idza kana qawlu masih perkataan beliau Idza kana qawlu Rasulillah yukhalifuhu ya, kita ulangi ditanyakan dikatakan kepada beliau Abu Hanifah rahimahullah apabila perkataan Rasulullah menyelisih pendapat Anda bagaimana ya. berkata Imam Abu Hanifah utruku qawli tinggalkanlah pendapatku li khabari Rasulillah dikarenakan wajibnya mengikuti kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu. Kalau kita pula jelas mengikuti kitabullah. Ya, kenapa mengikuti uh, sunnah Rasulullah? Karena sunnah Rasulullah, Rasulullah itu tidak berbicara dengan hawa nafsu tapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wakila dan dikatakan lagi kepada Abu Hanifah, "Idza kana qaulu sahaba yukhalifu." Apabila pendapatnya sahabat menyelisih pendapatnya Anda, Qala maka berkata Imam Abu Hanifah, "Utruku kauli Tinggalkanlah pendapatku li qauli sahabat dikarenakan pendapatnya sahabat maka tinggalkan pendapatku. Karena sahabat itu lebih tahu, lebih paham terhadap maksud dari kitab Allah dan maksud dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Ya, alihi wasallam. Ya, Sehingga dari kalam ulama ini Kemudian disimpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, "Fa'ala man ishtaghala bi musannafati ahli madhhabihi." Maka wajib harus bagi orang yang menyibukkan diri untuk mempelajari tulisan-tulisan pengikut madhabnya. Yaitu misalnya orang yang sibuk dengan madhab Imam Syafi'i. Sibuk dengan tulisan-tulisan madhab syafi'iyah. Ya, maka harus bagi dia untuk ayam duru melihat fi akwalil mukhalifina. Maka harus melihat pendapat-pendapat yang menyelisihi Imam Syafi'i. Amastadallu bihi dan lihat pendalilan-pendalilan mereka. Ya. Kalau menyibukkan diri dengan madhab syafi'i ya hendaknya dia harus melihat madhab yang lain. Bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Abu Hanifah, harusnya begitu. Dan melihat bagaimana dalil-dalil mereka. Karena apa? Karena terkadang ada suatu masalah yang tersamarkan pada Imam Syafi'i tapi masalah itu jelas bagi, bagi Imam Ahmad dan juga imam yang lainnya. Atau sebaliknya, masalah tersebut tersamarkan pada Imam Ahmad, akan tetapi menjadi perkara itu jelas perkaranya pada Imam Syafi'i. Ya. Sehingga masing-masing saling melengkapi. Sehingga kalau mau seperti itu, mau melihat pendapat-pendapat yang menyelisihinya. Ini khilaf fikih ya. Khilaf dalam masalah fikih. Kalau khilaf masalah usul ya jangan. Ya. Nah, kita perlu untuk melihat kitab-kitabnya Al-Bid'ah. Ya enggak, enggak perlu. Ya enggak, enggak perlu karena apa? Racun. Ya, bisa merusak akidah kita, keyakinan kita yang telah kita yakini. Ya. Nah, barang siapa yang berumpun dan seperti itu, maka dia akan berpindah-pindah keyakinan. mana yang tidak dapat hidayah, terus kemudian meninggalkan hidayah karena bermudah-mudahan. Nah, ini maksudnya adalah apa? Yaitu masail fikhiyah. Ya, pendapat yang menyelisih dalam masail fikhiyah. Maka kalau engkau sibuk atau memberikan perhatian terhadap mazhab Imam Syafi'i, Syafi'iyah, maka hendaknya kamu juga melihat pendapat-pendapat yang lainnya. Ya. Barangkali dari sana terdapat kejelasan dalil. Ya. Maka kalau seperti itu, fayakunu muttabi'an lid dalil. Maka barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia menjadi orang yang mengikuti dalil karena dia siap untuk meninggalkan pendapatnya Imam Syafi'i dan mengikuti pendapat madhab yang lainnya karena apa? Bukan karena madhabnya, karena apa? Dalilnya. Dengan imam juga yang sibuk dengan madhabnya Imam Ahmad. Sebenarnya dia melihat pendapatnya Imam Syafi'i dan dalil yang beliau bawakan. Ya. Maka kalau mau seperti itu, maka dia adalah orang yang mengikuti dalil Ya, tidak fanatik terhadap satu imam, akan tetapi mengikuti dalil pendapat imam kalau bertentangan dengan dalil maka diikuti dalil dan ditinggalkan pendapat imam tersebut. Ya, fayakunu muttabi'an dalil ma'aman kana ma'ahu. Maka dia menjadi orang yang mengikuti dalil ya, ma'aman kana ma'ahu bersama dengan siapa? Imam siapa yang dalil itu ada bersamanya. Ya, ya dia mengikuti dalil ya, ya, sehingga dia mengikuti ulama siapa yang dalil itu berada padanya yang bersamanya. Wabillahi taufik. Jelas ya? Qala Imam Ahmad bin Hambal berkata Imam Ahmad bin Hambal kita kembali kepada matan kitab tauhid. Qala al-Imam Ahmad bin Hambal ajibtu li qaumin aku heran terhadap suatu kaum araful isnada wa sihhatahu. Mereka mengetahui sanad-sanad dan mengetahui kesahihan sanad tersebut. Tapi yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Akan tapi mereka berpendapat akan tapi mereka pergi atau mereka kembali kepada pendapatnya Sufyan yaitu Astauri. Ya. Imam Sufyan Astauri itu adalah imam ahli zuhud, ahli ibadah. Derajatnya adalah as al-faqih. Yang siqah. Ya. Syarat diterimanya hadis itu siqah. Tidak hanya itu faqih yaitu yang ahli fikih, ahli fikih yang dalam ilmunya. Dan beliau memiliki ashab, memiliki pengikut-pengikut mungkin madhab. Ya, memiliki madhab, madhab Sufyan. Ya. ya. Madhab itu bukan hanya terbatas empat saja, itu yang masyur. Yang tidak masyur ada banyak. Madhabnya Imam ibnu Hazm hampir tidak terdengar Madhab Zahiriyah. Ya. ya. Sebagaimana mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ya. Ada Madhab yang lainnya, Madhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Az-Zahiriyah, yaitu Al-Imam Ibn Azim Az-Zahiri, ada Madhab yang lain yang lain. Ya, beliau termasuk imam yang memiliki madhab yang memiliki, yang memiliki pengikut akan tetapi madhab beliau hilang ya tidak didengar. Ya. Maksudnya madhab itu terkenal ataukah tidak itu tergantung muridnya. Tergantung muridnya. Masing-masing imam memiliki pengikut. Maka yang menjadikan madhab itu masyhur itu tergantung muridnya. Kalau muridnya memiliki semangat kesungguhan dan dalam menyebarkan madhab gurunya maka madhab itu akan tersebar. Madhab itu akan dikenal. Berarti madhab a'imah al-arba'ah. Tapi kalau memiliki murid, ya terus muridnya kurang dalam menyebarkan madhab imamnya, maka madhab itu bisa e, berkurang, berkurang, berkurang. Akhirnya apa? Hilang. Dengan perjalannya zaman, berganti generasi, terus kemudian madhab itu hilang tidak lagi dikenal. Ya. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya di sini uh, <clears throat> uh, Imam Ahmad rahimahullah taala heran terhadap kaum yang mengetahui sanad sanad hadis dan mengetahui kesahihan sanad, mana sanad yang sahih dan mana sanad yang dhaif. Tapi mereka berpendapat sebagaimana pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri yaitu mengikuti Imam Sufyan dan meninggalkan hadis yang telah diketahui kesahihan sanatnya. Maka kemudian Beliau Imam Ahmad rahimahullah taala membaca, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Ya. Beliau mengatakan aku telah melihat film mushaf di dalam mushaf. Aku mendapati tentang wajibnya ketaatan terhadap Rasul itu 33 tempat. Ya, kemudian beliau membaca fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Oleh karena itu, hendaklah waspada. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasulullah. Antusi bahum fitnatun. Hendaklah dia takut apabila ditimpa padanya fitnah. Au yusibahum adabun alim atau ditimpahkan pada dirinya azab yang pedih. Maka ada terima fitnah. Kata Imam Ahmad, tahukah kamu apa itu fitnah yang ada di dalam ayat ini? Al fitnah itu asyirku. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay fi qalbi syai'un min fayahliku. Ya. Bisa jadi tatkala dia menolak sebagian perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan menimpa pada kalbunya sesuatu dari penyimpangan sehingga dia akan binasa dengan sebab itu. Ya. Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fitnah di sini apa? Asyirik, kesyirikan. Ya. Kesyirikan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi yaitu taatul ulama wal umara fitahlili wa tahrim. Pendati ya, ulama wal umara dalam penghalal dan mengharaman. Ya. Itu bisa sampai kepada apa? Kesyirikan. Ya, tatkala dia meninggalkan pendapatnya Rasulullah, meninggalkan hadis Rasulullah, meninggalkan tuntunan Rasulullah, yaitu Al-Quran wa Sunnah, kemudian lebih rida untuk mengikuti pendapat ulamanya, umaraknya, dan membenci apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka yang demikian ini telah menjadikan ulama wal umara sebagai apa? Rob sebagai Tuhan. Maka ini apa? Kesyirikan. Ya, fitnah di sini adalah kesyirikan, yaitu bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Maka ini berbahaya. Hmm. Baik, ya mungkin ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, masih tersisa satu hadis. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum lima rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.